kepada manusia janjir ini risalah taklif membawa tugas kewajiban maka orang manusia janjir golongan mukal labin nah, ini seperti itu nah, jadi semua ini adalah ada sangkut pautnya dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka jelas rahmatan lil alamin. Nah, Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW diutus pada saat itu zaman ketika Nabi diutus dan Nabi sudah diutus itu zaman paling baik terbalik sudah tadinya zaman jelek setelah Nabi diutus wahyu turun Al-Quran turun agama Islam turun Nabi memperjuangkan agama Islam membina manusia itu zaman paling bagus kenapa? Nabi bersabda Bu'istu min khairi quruni bani Adam kornan fa kornan hatta kuntu minal qarni ladzi kuntu fihi aku diutus oleh Allah pada zaman sebaik-baiknya dari zaman zamannya manusia anak Adam maka saya ada zaman pada kita bisa bayangkan bagaimana jelas dunia zaman masih ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Wah ini zaman paling mulia. Setelah Nabi wafat naik apa turun? Turun Zaman sahabat habis, habis turun lagi, habis habis turun, turun, turun, turun. Kalau saya tunjukkan anggap ada ruangan. Ruangan itu banyak lampu. Ada lampu yang 100 ribu watt, ada yang 50 ribu watt, ada yang 10 ribu watt, ada yang 5 ribu watt, ada yang 1000 watt, ada yang 500 watt, ada yang 100 watt, ada yang 50 watt, ada yang 25 watt, ada 10 watt, ada yang 5 watt, ada yang 0 watt. Tapi kosong. Nah, campur jadi satu. Bagaimana? Terang nggak? Padam nggak? Uh, padam itu. Terang. Yang 100 ribu watt hilang sudah campur. Tambah padam, tambah terang apa? Agak turun. Turun, kosong. Suram semua. Yang 10 ribu watt hilang lagi, turun lagi. Yang 5 ribu hilang, turun, turun, turun. Tinggal yang lima belas watt. Akhirnya sudah bilang, diam, Akhirnya lima uang. Maka nanti dunia ini turun, turun, turun. Kalau sudah hari kiamat, tidak ada wat sama sekali, nol wat sama sekali. Tidak ada. La taqumu sa'ata la yuqasirat Allah Allah. Sama tidak ada orang katakan Allah. Allah itu hari kiamat. Nah, tadi eh, jadi zaman paling baik zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diperkuat oleh Al Bukhari Muslim khairul quruni qarni yang alladzina yalunahum thumma yang yalunahum sebagai abad-abadku lalu abad sahabatku abad ini kedua ketiga terus terus nah kita ini sudah masuk pada zaman modern. nah ini sudah berapa 1400 tahun dari zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini sudah kelas 15. Walaupun 15, toh tapi kita sambung. Jadi walaupun kita gerbong yang terakhir, apa namanya ah, kereta yang terakhir yang terakhir sudah anggap 15 kita ini ya rada goyang-goyang sedikit legrek-legrek sedikit tapi ini sambung terus dengan gerbong atau lokomotif Nabi Muhammad SAW ini sambung terus nggak apa-apa pokoknya jalan memang nasib kita zaman sekarang kita hidup sekarang tapi tetap kita di atas kereta yang sambung dengan lokomotif Nabi Muhammad SAW nah, terus jalan sudah zaman begini, sudah zamannya seperti kereta legrek mencolot lagi. Nah, ini berbahaya ini akhir lari. Nah Allah bilang, kita orang bagaimana tetap berpegang waktasimu hadirilahi jami'an walai tafarraku berpegang teguh bagaimanapun lah ini kita sambung terus begitu anak turun kita sampai habis nanti nah jelas zaman itu zaman yang terbaik Ya jelas saudara-saudara bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, seluruh makhluk dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan agama Islam disempurnakan oleh Allah dengan setelah Nabi berjuang hingga kurang lebih 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, jumlahnya 23 tahun. Ketika Nabi melakukan ibadah haji tahun 10 Hijrah pada hari Jumat sore tanggal sedang di Arafah turun ayat terakhir Allah menyatakan bahwa agama sudah disempurnakan oleh Allah SWT. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini kata Allah, aku Allah menyempurnakan agama untuk kamu dan Allah aku Allah menyempurnakan kenikmatan untuk kamu dan aku Allah ridho kamu beragama Islam. Nah, itu juga. Saudara-saudara, perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam 23 tahun hasil sangat sukses, sangat sempurna, sangat baik. Kenapa? 23 tahun umat yang tadinya kufur, yang tadinya syirik, yang tadinya mungkar, yang tadi maksiat, yang tadinya jahil, gelap gulita, 183 juta dinaikkan dibina oleh Nabi Muhammad SAW menjadi orang Islam yang kuat, menjadi orang yang beriman teguh, menjadi sahabat yang baik, orang berperi kemanusiaan hingga dapat menyinari dunia keseluruhan dengan agama Islam. Ini sudah dijelaskan oleh Allah sendiri. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimumul kitabah wa hikmah wa inkanu min qablu lafi dolalin mubin dialah Allah yang mengutus di antara kaum jahil kaum yang gelap gulita tadi seorang rasul bagaimana perjuangannya ya tulang ayati membacakan ayat-ayat Allah wa yuzakir membina menyucikan mereka yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur dikeluarkan dari kegelapan kufur kegelapan syirik kegelapan mungkar kegelapan maksiat kewajahim ila nur, iman ke cahaya iman cahaya Islam cahaya peri kemanusiaan cahaya kejujuran kebaikan lalu wa yu'allimuhumul kitab hikmah Nabi mengupgrade mereka mengajari mereka ilmu ilmu Al-Quran dan ilmu hikmah hadis dan sebagainya. Padahal sebelumnya itu mereka fi Mudin pesan satunya Sudah selesai. Setelah hasil dan Nabi sudah mempunyai beberapa ribu bahkan dua ratus lebih ribu kader-kadernya santri-santrinya alias sahabat-sahabatnya laki-laki dan perempuan tugas Nabi selesai diambilnya oleh Allah SWT ke alam ditawari Muhammad masih mau hidup di dunia atau kembali ke alam akhirat Nabi Melik kalau akhirat ditari, kalau kita nggak tahu. Ditawari mau kembali apa masih hidup? Nabi Melik, Allahumma firwafiqil ala ya Allah kembali saja. Wafat Nabi. Wafatnya tepat juga hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. tapi Nabi wafat sudah meninggal kenapa? Kader-kader yang militan, santri-santri yang teguh dan kuat Sahabat-sahabat Nabi laki-laki keluar, Nabi wafat, ini sahabat-sahabat yang menyebarkan. Nah, menyebarkan agama Islam dibawa ke barat sampai barat Eropa. Dibawa ke timur, ke Persia, ke India, sampai ke negeri Cina, ke Kantor belum ke Indonesia. Jadi ke barat sana sudah lebih dulu, dan ke Kantor sana sudah lebih dulu ke negeri Cina, belum ke Indonesia. Lalu beberapa abad lagi baru dibawa oleh aulia aulia aulia Allah termasuk Ali Songo masuk di Indonesia. Alhamdulillah rakyat Indonesia mayoritas mendapat rahmah dari Allah SWT menjadi orang Islam sampai mayoritas, mayoritas beragama Islam kasus kita-kita ini maka saudara-saudara perjuangan yang diteruskan oleh para penulis-penulis Nabi Muhammad SAW sampai datang kepada kita ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang Islam, maka harus kita syukur kepada Allah SWT menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ummah khairiyah, ummah mahumah, ummatan wasatan dan sebagainya tadi. Dan kita dijadikan orang-orang Islam yang telah berjalan di atas Maka harus kita jaga keutuhan keislaman dan kita harus jalankan sebagaimana mestinya. Saudara-saudara. Nabi Muhammad SAW